Kita masih membicarakan tentang mereka-mereka yang dikatakan oleh al-musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mudabdzabina baina dzalik. Jadi dikatakan oleh beliau dengan kalimat fayatadzabdzab بين kufri والإيمان iman والكذب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا inkar dalam keadaan ragu dalam keadaan bingung dalam keadaan muaswas la mu'minan musaddiqa bukan orang yang beriman yang membenarkan wala jahidan mukadziba bukan pula penentang yang mendustakan ini matanya kemarin yang beliau berbicara tentang mereka-mereka yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Maka mereka justru menjadi manusia-manusia yang mudabdabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Yang mudabdabin yatadabdab al kufri wal iman, yang ragu antara kufur dengan iman. Yang tidak jelas antara percaya atau tidak percaya dengan Quran wa sunnah. Yang menetapkan dan mengingkari juga tidak jelas apakah menetapkan atau mengingkari. Menetapkan tidak dengan keseluruhan, mengingkari juga tidak secara keseluruhan, tidak tegas menerima, tidak tegas menolak. Ini keadaan mereka kaum filsafat. Dan alhamdulillah kemarin pada kajian yang lalu sudah kita baca ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang pernah terjerumus dalam filsafat kemudian taubat. Disebutkan Syekh Ristani, disebutkan pula Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, disebutkan pula Al-Juwaini. Disebutkan mereka-mereka termasuk Al-Ghazali. Mereka rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah merahmati mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menyatakan di akhir hidupnya. Bahwa apa yang aku pelajari ternyata la nastafid minhu illa qila wa qalu. Kami tidak mendapatkan faedah apapun kecuali kalimat katanya dan katanya. Demikian pula ucapan yang lain yang menyatakan sungguh Fa in lam yatadarakani rabbi, kalau Rabbku tidak menyelamatkan aku, niscaya wailun li fulan. Ini mengucapkan dirinya, wailun lil juwaini. Sungguh celaka al juwaini. Kalau tidak Allah merahmatinya. Waha anadha, dan lihat aku sekarang ini. Amutu ala aqidati ummi. Aku mati mengikuti akidah ibuku. Ini akidahnya orang-orang tua. Yang apa kata Allah, apa kata Rasul kerjakan. Yang praktis. Adapun ilmu filsafat rumit, jelimet dan membuat orang stres. Hasilnya hanya keraguan. Waha anada amutu ala aqidati ummi. Maka dilanjutkan pembahasannya oleh Asy-Syarih oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa tajidu ahad haula'i 'inda al-maut yarji' ila madhabil ajaiz. Dan kau dapati salah seorang mereka mati dalam keadaan mereka yarji ila madhabil ajaiz sudah kembali kepada madhabnya ajaiz. Ajaiz adalah bentuk jamak dari ajuz. Ajuz orang-orang tua. itu sama seperti ucapannya Juwaini tadi. Waha anada amutu ala akidati ummi. Aku mati mengikuti akidah ibuku. Ini kembali ke akidah orang tua. Ya, ini madhab al-ajaiz, madhabnya ajuz, adalah madhab praktis. Apa kata Allah kerjakan, apa kata Rasul kerjakan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Selesai. Fayuqirru bima aqarru bihi. Mereka ketika matinya menetapkan apa yang ditetapkan oleh orang tua dulu. Wa yu'rid antil kaddaqa'iqal mukhalifa lidhalik. Dan mereka meninggalkan apa yang merupakan rincian-rincian yang menyelisihi apa yang dipahami oleh mereka, orang-orang terdahulu. Allati kana yaqta' biha thumma yubayyin lahu fasadaha yang mereka ketika itu menegaskan dengannya dan menjelaskan kerusakan-kerusakannya. Contoh-contohnya sudah kita bahas kemarin. Ini kesimpulannya. Ini adalah kesimpulannya. Berarti mereka-mereka yang sudah mengarungi lautan filsafat, sudah tenggelam di dalam berbagai macam ilmu kalam, ternyata akhir-akhirnya ketika akan mati mereka semua menyesal. Mereka menyesal karena mereka membuang waktu sekian lama. Ya, ini mereka katakan aku menghabiskan umurku untuk sesuatu lain yang yufid, yang la yufid, yang tidak memberikan faedah apapun. Awalam yatabayyan lahu sahataha Thumma tabayyana lahu fasadaha. Tadinya yakta' biha, tadinya tegas berpegang dengan ilmu kalam. Kemudian tabayyana lahu, kemudian jelas baginya kerusakan ilmu filsafat. Aulam yatabayyan lahu sehataha. atau dia tidak bisa meyakinkan kalau itu benar. Lam yatabayyan lahu sehataha. Tidak jelas baginya tentang kesohihannya. Apa iya seperti ini? Ini yang dihasarkan oleh mereka keraguan. Fayakununa fi nihayatihim akhirnya di akhir kehidupan mereka idza salimu minal adab akhirnya di akhir hidup mereka kalau mereka selamat dari azab manzilati atba'i ahli ilmi as sibyani wan nisa'i wal a'rab akhirnya mereka kembali kedudukannya seperti kedudukan para atba' ahlul ilmi pengikut para ulama min as sibyan dari anak-anak, wanita, para wanita, dan orang-orang Arab gunung, Arab, orang-orang kampung. Diistilahkan dengan akidah anak kecil, atau dengan akidah para wanita, atau akidahnya orang-orang kampung, atau akidahnya ajaiz, ajuz, itu bukan untuk mencerca. Tetapi untuk menyebutkan sederhananya cara berpikir mereka. yakni akidah Islami sungguhnya sederhana. Apa yang didapat di dalam Quran dan Sunnah kerjakan. Selesai. Apa yang didapat di dalam Quran dan Sunnah dia terapkan. Seperti anak kecil ketika diajari a a alif alif ba ba selesai. Ya. Demikian pula orang-orang Arab <laughs> datang tanya, setelah selesai, sami'na wa ta'ala. Balik. Ada permasalahan lagi, tanya lagi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini? Dijawab, selesai. Sami'na wa ta'ala. Balik. Tidak jelimet seperti ahlul kalam wa ilmul kalam. Bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, kalau begini, berarti begitu, kalau begitu, berarti begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kelamaan. Sehingga ini hanya istilah. Untuk menunjukkan bahwasanya akidah ahli sunnah itu akidah yang mudah dipaham dan sederhana. Dipelajari dari Quran dan Sunnah. Diterangkan oleh para salaf. Kemudian tinggal dikerjakan. Tidak perlu memikirkan sesuatu yang baru. Nggak perlu ngarang. Tahu ngarang? Membikin sesuatu yang baru berpikir apa ya kira-kira yang bagus. Nggak perlu. Apa adanya dalam Quran kerjakan. Selesai. Sebagaimana ucapan-ucapan para ulama tentang masalah ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Allah amirruha kama ja'at bila kaif. Ditanyakan pada Syekh Al-Imam fulan wa fulan wa fulan semua para ulama Al Sunnah menjawab sama. Amirruha kama ja'at bila kaif. Langsungkanlah, bacalah seperti apa adanya, tidak perlu bertanya kayak apa dan kayak apa. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ucapkan seperti itu, pahami seperti itu bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Loh, berarti berarti jangan. Seperti akidahnya anak-anak, para wanita, ajaiz, a'rab. Pokoknya tangan Allah di atas tangan mereka. Selesai. Kayak apa? Tidak tahu. Tidak dijelaskan oleh Allah. Yang pasti Al-Quran pasti benar. Pasti hak. Maka kita terima. Yadullah wa qaidi. Demikian pula ketika membaca Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha tinggi di atas arsy aman nabihi. Kulun min indi rabbina. Kami beriman dengannya. Itu berita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amirruha kama ja'at bila kaif. Langsungkanlah sebagaimana apa adanya, tidak perlu pakai kayak apa kayak apa. Seperti apa seperti apa enggak perlu. Karena masalah yang gaib hanya percaya pada Allah, hanya percaya pada Rasul. Hal-hal yang gaib hanya kita imani. Karena kaum muslimin yang saya hormati. Kalau Allah sebutkan secara global, kita imani secara global. Tidak perlu merinci. Kalau Allah sebutkan secara rinci, kita imani secara rinci. Nggak perlu ragu-ragu. Karena disebutkan secara rinci, kita jawab secara rinci. Tetapi kalau Allah sebutkan secara global, tanpa ada rincian, kita sebutkan juga secara global dan tidak perlu merinci. Kenapa? Tidak tahu. Hal yang gaib. Dan ini keistimewaan ahlus sunnah. Dan ini keistimewaan kaum mukminin dengan ucapan Allah swt. wa dalam surat Al-Baqarah di awal surat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin kata Allah, sifat khasnya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib kita tidak tahu, panca indera kita tidak bisa meraba, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Panca indera kita nggak bisa mempelajarinya. Pokoknya itu adalah gaib yang di luar panca indera kita. Maka seorang mukmin, seorang yang bertakwa hanya berkata kami percaya dengan apa kata Allah, kami percaya dengan apa kata Rasul, selesai. Mau dirinci dengan akal tidak bisa. Karena itu gaib. Mau melihat sendiri dengan mata, tidak bisa. Karena itu gaib. Mau mendengar sendiri suaranya kayak apa, tidak bisa. Karena itu gaib. Maka panca indera kita semuanya tunduk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Sederhana. Gampang toh. Tetapi yang bikin rumit, yang bikin sulit, haula. Kaum filsafat. Kaum mu'tazilah. Dan mereka-mereka yang membuat sulit apa yang gampang. Membuat rumit apa yang sesungguhnya sederhana. Dan ternyata mereka-mereka yang sudah menghabiskan umurnya dalam ilmu filsafat, ternyata kebanyakan mereka di akhirnya menyesal dan menyatakan aku kembali kepada akidahnya as-sibyan al-kuttab. Kembali kepada akidahnya anak-anak di bawah bimbingan kutab. Apa kutab? Yang mengajarkan alif, ba, ta. Bayangkan kalau anak kecil tadi kayak ahlul filsafat. Alif, kenapa kok A? Gimana? Gurunya mau jawab apa? Ya sudah katakan A. Kenapa kok harus A? Alasannya apa? Kenapa di balik itu ada apa? Terus dibahas. Ya nggak selesai. Anak itu nggak akan pintar-pintar jadinya. Dia terima A. Yang ini ba, ba, ta, ta. Selesai. Itu namanya sebian alal kutab. Anak-anak kecil di bawah bimbingan pengajar alif ba, ta. Kutab itu yang mengajarkan menulis dan membaca a'azakumullah. Yang istilah lainnya akidah ajaiz atau madhabul ajaiz. Madhabnya orang-orang ajuz, orang-orang lemah, orang-orang kampung, atau orang-orang yang sederhana cara berpikirnya. Mereka hanya menerima dari Quran dan Sunnah, kemudian taat. Ada dua titik ekstrim, yang dua-duanya menyimpang. Yang pertama adalah yang ahlul kalam tadi. Tidak mau tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebelum dibahas dulu dengan akal-akal mereka. Sebaliknya, ada yang tunduk, iya, ya, yang tadi dikatakan telah ajais, tetapi ekstrim pula, sehingga bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Tetapi apa kata gurunya, iya. Apa kata kiainya, naam, nge. Taklid buta. Ini ekstrim lagi. Ya kebetulan gak kiainya benar, selamat dia. Kalau ternyata kayaknya salah, dia ikut salah. Yang dimaksud tadi oleh mereka para ulama, madhab ajais atau madhabul a'rab atau madhabnya sibyan, maknanya adalah tunduk apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan apa dikatakan oleh para salafus salih terhadap Quran dan sunnah tadi. Syarah-syarahnya. Itu dimaksud. Ya, ini jangan seperti mereka-mereka para ahlul kalam yang titik ekstrimnya bertolak belakang. Justru mereka tidak mau menerima walaupun dari Quran, walaupun dari sunnah, sebelum dibahas secara akal, sebelum dianggap makul oleh mereka. Sebelum dianggap bisa masuk akal, nggak mau diterima. Sebentar, ini maksudnya apa? Kenapa demikian? Dan terus, Malah dikatakan di sini, kebanyakan mereka fayakununa fi nihayatihim, kebanyakan mereka para tokoh-tokoh filsafat tadi di akhir hidupnya idza salimu minal adab kalau mereka selamat dari adab, mereka kembali. Bimanzilati atba'i ahlil ilmi. Kembali mengikuti para ulama ahlul ilmi. Seperti Sibyan wa Nisa wal A'rab. Waddawa'un nafi' li misli hadal marad. kana tabibul qulubi salawatullahi wa salamuhu alaihi yaquluhu. Dan obatnya, obat yang bermanfaat. Untuk penyakit jenis ini, adalah makana tabibul qulubi salawatullahi wa salamuhu alaihi yaquluh. Obatnya adalah apa yang dikatakan oleh dokter hati yang paling pandai, yang paling ahli. Dokter hati salawatullahi wa salamuhu alaihi yang diucapkan oleh beliau. Yani sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Rasulullah. Itulah tabib al-qulub. Dokter, dokter hati. Idza qama minal laili yaftatahu salah. Rasulullah SAW kalau membuka salatnya, membaca doa iftitah, beliau membaca, Allahumma Rabba Jibrail, wa Mikail, wa Israfil, فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Lihat doanya. Ucapan Rasulullah SAW sebagai dokter, dokter hati. Mengajarkan agar kita berdoa. Ya Allah, penguasa Jibril dan Mikail dan juga Israfil. Yang menciptakan langit-langit dan bumi. Yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang syahada ataupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadik. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Allah lah yang menghukumi pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idni. Berilah petunjuk kepadaku pada apa yang diperselisihkan oleh manusia tentang kebenaran. Bi'idni. dengan izinmu. Ihdini lima khtulifa fihi. Berilah petunjuk kepadaku, hidayah kepadaku pada apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia minal haq dari kebenaran. Biiznik dengan izinmu ya Allah. Meminta dibimbing kepada kebenaran terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia. Inna katah man tasha. Sesungguhnya lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Qul inna a'udzu muslim yang saya hormati. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim fi sahihih eh, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Dan siapa yang akan memutuskan perselisihan-perselisihan di kalangan manusia? Kelompok ini mengatakan begini, kelompok itu mengatakan begitu, kelompok yang lain mengatakan lain. Terus bagaimana? Siapa yang menghukumi mana yang benar, mana yang salah dari pendapat-pendapat manusia yang berselisih? Yang menghukumi adalah Allah maka kita katakan, Ya Allah, Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, wahai penguasa Jibril dan Mikail dan Israfil. Engkaulah ya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan engkau pula yang tahu apa yang gaib ataupun yang syahada, Dan engkau pula yang menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Maka berilah petunjuk kami ke jalan yang hak yang mereka perselisihkan. Tawajjah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila rabbih. Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Birububiyatihi Jibril wa Mikail wa Israfil dan mengakui rububiyah Allah, kekuasaan Allah terhadap Jibril, Mikail dan Israfil. An yahdiyahu limaktulifa fihi minal haqq bi'idnih. Meminta agar Allah yang menguasai Jibril Mikail dan Israfil memberikan hidayah kepadanya. Membimbingnya ke jalan yang hak yang diperselisihkan oleh manusia. Id hayatul qulubi bil hidayah. Karena yang namanya hati hidupnya dengan hidayah. Tanpa hidayah, mati. Itu hati. Al-qulub, jantung, dia akan hidup kalau terbimbing dengan hidayah. Dan dia akan mati kalau tidak terbimbing dengan hidayah. Maka Allah sebutkan tentang orang-orang kafir yang tidak terbimbing dengan hidayah, Allah katakan dengan mati. Allah katakan innahum mayyitun. Dan Allah katakan dengan kalimat amwatun ghairu ahya, mereka mati, mereka tidak hidup. Atau Allah katakan dengan kalimat lain bahwa hatinya terkunci, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati mereka. Kehidupan hati dengan hidayah. Tanpa hidayah, hati akan mati. Waqad wakkala Allah subhanahu wa ta'ala haulai salasa bil Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah-perintah taukil kepada tiga malaikat tadi untuk memberikan kehidupan. Jibril, Mikail, wa Israfil. Wa Jibril muwakkalun bil wahyi. Jibril diberi tanggung jawab untuk menurunkan wahyu alladhi huwa sababu hayatil qulub. Wahyu adalah penyebab hidupnya hati-hati manusia. Sedangkan Mikail diperintah bil qatri untuk menurunkan hujan. Hujan adalah sababu hayatil abdan, sebab hidupnya badan. Wasairil hayawan dan juga seluruh makhluk-makhluk hidup akan hidup dengan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kami jadikan dari air segala sesuatu jadi hidup. Berarti di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan tiga malaikat ada hikmahnya. Kenapa yang disebutkan tiga? Ya Allah penguasa Jibril, Mikail, dan Israfil. Karena Jibril menurunkan wahyu dan wahyu adalah sumber kehidupan hati. Sedangkan Mikail yang menurunkan hujan. Sedangkan hujan adalah air. Air merupakan sumber kehidupan badan. Bahkan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup. Wa Israfil, sedangkan Israfil diperintahkan bin nafkhi fis suri allati huwa sababu hayatil alam. Israfil yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Sangkakala yang merupakan penyebab kehidupan alam seluruhnya wa'udul arwahi ila ajsadiha yang juga nanti ditiupkan yang berikutnya adalah untuk membangkitkan manusia hidup kembali. Roh-rohnya kembali ke jasad-jasadnya. Fattawassul ilallahi subhanahu wa ta'ala birububiyati hadihil arwah al-azimah al-muwakkalah bil hayati lahu ta'thirun azim fi husulil matlubi wallahu musta'an. Maka tawassul dengan perantaraan rububiyah Allah. Bertawassul, mengambil perantara dengan memuji Allah sebagai penguasa Jibril dan Mikail dan Israfil. Ini ada hikmah di balik itu dan ada taksir. Ya Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa yang disebut tiga? Karena tiga-tiganya berkait dengan kehidupan manusia. Yang satu Jibril adalah yang berkait dengan kehidupan hati-hati manusia, yaitu dengan wahyu yang diturunkannya. Yang kedua, Mikail yang menurunkan hujan. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah, juga penyebab kehidupan-kehidupan badan. Sedangkan yang ketiga adalah Israfil yang meniupkan sangkakala yang juga penyebab bangkitnya manusia dan bergabungnya jasad-jasad dan roh-rohnya nanti di yaumil mahsyar, di hari berkumpulnya manusia yaumil qiyamah, hari kebangkitan. Maka makna ucapan Rasulullah SAW adalah ya Allah. Wahai penguasa malaikat-malaikat yang menentukan kehidupan atau malaikat-malaikat yang memberikan sebab-sebab kehidupan, penyebab-penyebab kehidupan. Berikan kepada kami bimbingan pada apa yang diperselisihkan oleh manusia. Kandungan doa ini adalah pengakuan. Kita nggak bisa nyari sendiri. Paham maksudnya? muslimin saya hormati. Kandungan doa ini adalah bahwa ya Allah kami nggak bisa tanpa bimbinganmu, nggak bisa nyari sendiri tanpa bimbingan dari Engkau ya Allah, tanpa bimbingan dari wahyumu, tanpa bimbingan dari Rasulmu, tanpa bimbingan dari apa yang Engkau turunkan kepada para Rasul. Kami nggak akan bisa mendapatkan kebenaran. Ini perbedaan antara Rasulullah SAW dengan mereka ahlul kalam. Ahlul kalam dengan kesombongan mereka pada akal-akalnya, mereka merasa bisa. Mereka menyatakan kita bisa cari kebenaran dengan akal kita sendiri. Dan kita bisa mencari al-haq, bisa mencari Tuhan dengan akal kita sendiri. Maka mulai mereka membahas, ya, mencari eksistensi Tuhan, di kata mereka. Kita katakan pada mereka, ya, dengan baik-baik, wahai kaum muslimin, ya, akui kebodohan kalian Akui keterbatasan akal-akal kalian. Sudahlah. Menyerahlah kepada Allah, pasrahlah kepada Allah, dan ucapkan seperti ucapan Rasulullah. Ya, ya Allah, bimbinglah kami ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, bimbinglah kami atas apa-apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Ini bimbinglah kami kepada kebenaran yang mereka masih perselisihkan. Kalau dicari dengan akal yang terjadi ikhtilaf, perselisihan mereka. Akal yang satu menyatakan, menurut saya ini yang hak. Kata akal yang kedua menyatakan, tidak bisa. Menurut saya ini yang hak. Kata yang ketiga akan menyatakan dengan pendapat yang ketiga. Dan terus seperti itu, sejuta manusia akan sejuta pemikiran. Apa yang terjadi kalau bukan kekacauan? Apa yang terjadi kalau bukan ikhtilafan kathira? Khamilina azakumullah muslim yang saya hormati. Maka diajarkan sebagai obatnya. Hendaklah kalian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia berdoa seperti ini, ajarkan agar mereka memahami doa yang dibacanya. Pahami. Apa maksud doa itu? Ihdini lima fihi minal haqqi bi'idnik. Bimbinglah kami dengan hak dari sisimu. Dengan izinmu. Kalau dia memahami, mudah-mudahan dia paham Ternyata kita nggak bisa mencari kebenaran tanpa bimbingan dari Allah. Apa bimbingan dari Allah bentuknya? Al-Quran dan Rasul yang diutus. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul. Dan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir adalah kitab Al-Quran kepada Nabi terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bu'itha ilan nasi kafah yang diutus untuk seluruh manusia maka itulah jawaban dari doa kita adalah baca bimbingan Allah dalam Al-Qur'an baca bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tidak ada cara lain kecuali kembali pada ucapan Allah dan Rasulnya. Berkata musannif rahimahullah, لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الدار دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه zalla walam yusib tanzih. Berkata Abu Ja'far Tahawi rahimahullah dan tidak sah iman birru'yah li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin. Tidak sah iman kepada ru'yah, yani iman kepada ru'yah dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah bagi penduduk dari salam, dari salam penduduk jannah. Tidak sah iman seseorang yang tidak percaya kepada ru'yah li ahli salam karena i'tabaraha minhum biwahmin. Karena mereka menganggapnya dengan waham, dengan kesalahpahaman. Au ta'awwalaha bifahmin. Atau menakwilkannya dengan pemahaman-pemahaman lain. Idh kana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kulli ma'nan yudhaf ila rububiyah bitarki ta'wil. Karena kenapa dikatakan tidak sah? orang yang percaya kepada ru'yah. Tetapi ru'yahnya ditakwilkan kepada pemahaman lain. Maka pemahaman atau keimannya tidak sah. Seorang yang beriman kepada ru'yah. Tetapi dia takwilkan ru'yah itu kepada makna-makna lain. Maka tidak sah keimanannya. Karena takwil dari ru'yah sebagaimana takwil-takwil lain dari apa yang disandarkan kepada Allah takwilnya adalah tanpa takwil. Bukan ini bukan filsafat. Ini juga filsafat. Ini adalah apa yang dikatakan oleh para ulama tadi. Amir ruha kamajat bila kaif. Yani tafsirnya adalah tanpa kalimat tambahan apapun. Itu maknanya. Ta'wiluha bitar kita ta'wil. Tafsirnya tanpa takwil apapun. Itu maknanya. Yani kalau dikatakan tentang Allah. Bahwa mereka nanti wujuhuhum wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri-seri. Apa ayatnya? Hah? Wujuhun yawmaidin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Yang pertama dengan dhan, yang kedua dengan dha. Wujuhun yawmaidin nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri kepada Allah mereka melihat. Selesai. Apa takwilnya? Takwilnya adalah kepada Allah mereka melihat. Itu maknanya takwil bagai di takwil. Ya. Tafsirnya tanpa takwil. Berarti maknanya apa? Maknanya mereka melihat Allah. Maksudnya, maksudnya mereka melihat Allah. Apa tafsirnya? Kata para ulama tafsiruha kiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Jadi kalau dia minta tafsirnya apa? Tafsirnya, kamu lagi-lagi bacanya. Tafsirnya adalah wajah-wajah mereka berseri-seri, kepada Allah mereka memandang. Tidak tafsirnya. Tafsirnya adalah wajah mereka berseri-seri, kepada Allah mereka memandang. Apakah belum jelas? Enggak maksudnya. Maksudnya mereka kepada Allah memandang. Tafsiruha kira'atuha. Ini kalimat pertama dari para ulama. Kalimat kedua, amir ruha kama ja'at bila kaif. Langsungkanlah apa adanya tanpa kaya apa kaya apa. Tanpa bertanya seperti apa dan seperti apa. Yang jelas wajah-wajah mereka berseri-seri memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditambah lagi dengan hadis-hadis yang sahih yang lebih menjelaskan lagi. Yang sudah lewat babnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan, La yasihul iman birru'yah li ahli dari salam liman i'tabaraha minhum biwahmin. Maka tidak sah keimanan seseorang pada masalah ro'ya kalau diselewengkan maknanya kepada makna lain. Saya percaya bahwa Allah nanti dilihat oleh penduduk surga, saya percaya. Tapi maksudnya dilihat itu adalah gini. Maksudnya memandang wajah Allah adalah memandang kebesaran ciptaan Allah. Loh, itu namanya bukan percaya. Diselewengkan kepada makna lain. kalau syarih, kita lihat sarahnya. Berkata Ibn Abdul Aziz, Al-Hanafi rahimahullah yushiru Syekh rahimahullah ila radd 'ala al-Mu'tazilah. Di sini Syekh mengisyaratkan bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Wa man yaqulu biqaulihim dan juga orang-orang yang berbicara dengan ucapan mereka dalam menafikan ru'yah. Dalam menafikan ru'yah wa ala man yushbihullah yushbihullah bi syai'in min makhluqatih dan juga membantah mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. <clears throat> Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah bersabda innakum tarawna rabbakum kama tarawna al Sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Al-hadis. Adkhal al-kaf. التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة ترون التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية disebutkan di sana pakai kalimat kaf Innakum tarawna rabbakum kama. Ya. Kaf, kemudian ma. Itu dua kalimat. Kaf sendiri dan ma sendiri. Kaf yang maknanya tashbih, penyerupaan. Sedangkan ma adalah ma masdariyah atau mausulah. Kalau ma masdariyah bertemu dengan fi'il tarawna, maka sama dengan masdar. Makanya namanya disebut ma masdariyah. Kalau ma tarawna, maknanya ru'ya. Ka ru'yati. Mafhum. Kemudian kalau kalian pelajar sedikit tentang Nahu akan paham bahwa yang diserupakan di sini ar-ru'yah bir-ru'yah. Kalian akan melihat Rob kalian. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Yang diserupakan bukan Allah dengan bulan. Allah laisa kamislihi syai. Tapi yang diserupakan ru'yah dengan ru'yah. Kalau mereka bertanya, apa alasanmu, apa dalilmu? Menyatakan bahwa ini adalah penyerupaan ru'yah dengan ru'yah. Karena memakai kaf, kemudian ma. Sedangkan maknya adalah ma al-masdariyah. Berarti kalau ma masdariyah bertemu dengan fi'il tarawna, maka sama dengan ru'yah. Sehingga makna kalimat ini adalah karu'yatikum. Karu'yatikum seperti pandangan kalian terhadap bulan. Berarti disamakan pandangannya. Karu'yah. Kama tarawna. Ma dengan tarawna Mak masdariyah dengan fi'il tarawna menjadi masdar. Masdarnya tarawna apa? Ru'yah. Berarti makna hadis ini bahwa kalian akan memandang wajah Allah, akan memandang Allah seperti pandangan kalian kepada bulan. Berarti apa yang disamakan? Cara memandangnya dengan mudah, dengan gampang dari tempatnya masing-masing dan memandangnya dari bawah ke atas yang menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Tinggi. Ya. Kau muslimin yang saya hormati. Allati awal ma'a silatiha ila masdar. Ma ditakwilkan dengan silahnya menjadi masdar yaitu ar-ru'yah alladhi huwa ar-ru'yah. Fayakunu tashbih fil ru'yah tila fil mar'i. Maka penyerupaan tadi adalah penyerupaan ru'yah bukan penyerupaan mar'i. Mar'i itu yang dilihat. Bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Allah seperti bulan tidak. Tapi maknanya cara melihat Allah nanti seperti kamu melihat bulan. Caranya seperti melihat bulan. Ru'ya dengan ru'ya. Maka ikhwan ibn a'azakullah hadis ini hadis yang sahih dan sudah dibahas pada babnya muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. bayinun wadihun fi anna al-murad itbatu ru'ya wa taqiquha. maka hadis ini sangat bayin, sangat jelas, sangat gamblang yang dimaukan adalah penetapan bahwa penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala wa daf'il ihtimalati anha dan menafikan semua kemungkinan-kemungkinan lain. Oh mungkin maksudnya ini, mungkin maksud nggak bisa. Mau ditakwilkan kemana? Mau ditakwilkan kemana? inna azakumullah. Wa madza ba'da hadzal bayani hadzal idah? Wa madza ba'da hadzal bayani hadzal idah? Setelah kejelasan ini, setelah kegamblangan ini, apalagi? Kalau bukan kesesatan. Selain ini, sesat. Famadha ba'da al-haqqi illa dhalal. Famadha ba'da al-haqqi illa dhalal. Enggak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka tidak ada setelah al-bayan. Wahadal idah. Setelah keterangan yang jelas dari Allah dan Rasulnya ini. Maka tidak ada pendapat lain kecuali batil. Faidah sallata ta'wil ala misla hadhan nas. Kaifa yastadillu bin nas. Siapa yang berupaya untuk menakwilkan nas-nas yang seperti ini Bagaimana dia akan menakwilkan nas-nas lain dari nusus-nusus yang lain? Ini kalau satu bisa ditakwilkan. Tapi bagaimana yang lain? Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Kata mereka nadoro itu belum tentu maknanya melihat. Sok pinter bahasa Arab. Nadoro itu bisa bermakna lain. Seperti kalimat Allah dalam ayat lain. Ini kalimat nadhara disebutkan dalam ayat lain. Ya. Wahal yang turuna illa wah, dan tidaklah mereka menunggu kecuali ya. menunggu tafsir ya. Silakan kamu lihat terjemahan-terjemahan. Tidaklah mereka menunggu. Padahal kalimatnya nadhara. Fahal yang duruna illa an ya'tiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka. Mereka membawa ayat itu untuk menyatakan yang buruk Itu maknanya bukan melihat saja. Bisa bermakna menunggu. Jadi maknanya wajah-wajah mereka bersedih-sedih, mereka menunggu. taib. Itu bisa ditakwilkan oleh kalian. Walaupun kita bisa bantah bahwa takwil itu takwil batil. Kenapa takwil batil? Karena yang namanya nazara kalau diiringi dengan kata ila tidak bisa ditafsirkan menunggu. Menunggu ke itu nggak ada. Tapi ayat tadi wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha kepada Rabb mereka. Kalau kepada Rabb mereka diartikan menunggu, nggak mungkin menunggu kepada mustahil. Tapi kalau melihat kepada cocok. Itu satu kesalahan mereka. Taib, ifrud, kita anggap benar takwilanmu. Itu bisa takwilkan ke sana juga. Berarti maknanya ada dua kemungkinan. Mungkin ini, mungkin itu. Kita katakan bagaimana menawilkan hadis ini. Kalaupun itu bisa ditampilkan, bagaimana dengan hadis ini? Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Bagaimana menawilkannya? Oh ini maksudnya bukan melihat tapi menunggu gitu. Lafadznya bukan pakai nazara, pakai ra'a yara. Mau beralasan apa lagi? Oh enggak, itu mungkin taro dengan mana berpendapat. Ana ara, saya berpendapat. Sehingga makna innakum tarawna kalian berpendapat. Lah kalau berpendapat nggak mungkin butuh maf'ul. Butuh objek. Saya berpendapat Allah begitu. Kalian akan berpendapat roh kalian. Maksudnya apa? Nggak dipaham dalam bahasa Arab. Eh, kalau diartikan dengan ra'a bima'na ra'i, pendapatku. Tarawna, kalian berpendapat. Kalian akan berpendapat tentang Allah begitu. Sebagaimana kalian berpendapat tentang bulan, wah mengerikan sekali. Tafsirnya jadi mengerikan. Berarti kalian berpendapat Allah sama dengan bulan, begitu. billahi rajim. billahi Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Jelas maknanya sangat gamblang. Tarauna artinya kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Gak ada satu ulama ahli hadis pun yang membantah atau mendaifkan hadis ini. Barakallahu fikum. Khairuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan lanjutkan pembahasan insyaallah pada kali mendatang باذن taala. Nasallahu warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah sampaikan bisa dipaham ya. dan bisa dimengerti sehingga kita tidak salah paham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat gamblang. Bahwa yang satu ayat ditafsirkan dengan ayat-ayat lainnya. Dan satu ayat ditafsirkan dengan sekian puluh hadis, sekian banyak hadis. Sehingga tidak bisa ditakwilkan seenaknya oleh mereka. Kalau mereka bisa menakwilkan yang ini, nggak akan bisa menakwilkan yang itu. Bisa menakwilkan yang itu, nggak akan bisa menakwilkan yang ini. Nasolah taufiq wal afiyah. Subhanaka bihamdik. an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.